لله أما بعد فيا أيها الفاضلون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jumat yang berbahagia Ada beberapa ajaran di dalam Islam Yang disyariatkan oleh Allah untuk merawat tradisi para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Islam itu disyariatkan oleh Allah ke dalam syariat Nabi Muhammad untuk merekam mulut kesejarahan yang ditakkan oleh para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Pertama, buku sejarah menunjukkan kepada kita bahawa pada ketika keduanya dijatuhkan oleh Allah dari surga ke bumi Nabi Adam diletakkan di India dan Siti Hawa diletakkan di India dan momen perjumpaan itu terjadi di padang Arafah. Sebenarnya jika kita menyebut kata Arafah itu menuju kepada waktu yang dikenal dengan sebutan Yom Arafah Tapi jika kita menuju kepada lokasi Arafah sendiri, maka Al-Quran menggunakan kata Arafah, bukan Arafah. Kehadiran perintah buruk di Arafah tadi bagi jemaah haji umat Islam disyariatkan oleh Allah di samping untuk ruang komunikasi jemaah haji dengan Allah sekaligus juga untuk merekamun kesejarahan perjumpaan Nabi Adam alaihi salam dengan istrinya yaitu Siti Hawa. Yang kedua kita tahu tempat kita bersaksi yang disebut dengan Mas'ah berjalan dari Bukit Sofa ke Marwa direkam oleh sejarah sebagai lokasi tempat Siti Hajar yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam mencari-cari air untuk menghidupi bayi yang telah bernama Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian bagi jamaah haji diwajibkan baginya untuk menjalankan sebuah ritus yang disebut dengan sa'i. Yang ketiga kita tahu bahwa ada satu tempat di Masjidil Haram yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Di tempat inilah konon ada jejak kaki dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya yang bernama Ismail setelah berkali-kali Ka'bah itu hancur karena banjir yang masuk ke dalam area Masjidil Haram. Direkam di dalam Al-Qur'an wa in yarfa'u Teringatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menaiki sebuah tempat yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Wa Ismail bersama anaknya yang bernama Ismail. Kemudian lokasi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat umat Islam untuk menjalankan ibadah salat. Bahkan di dalam buku-buku ini kita menjadi tahu bahawa di belakang Maqam Ibrahim itu disunahkan Kalau orang-orang yang telah menjalankan tawaf untuk melaksanakan salat sunnah yang ketika mengambil arah sendiri. Karena di ayatnya menyatakan wattaqidu bin maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk menyelenggarakan ibadah sholat. Sebagian dari makam Ibrahim itu berarti lokasi makam Ibrahim cukup luas karena itu bagi sebagian pasir tidak mungkin makam Ibrahim menunjuk pada tapak kaki bekas Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja yang paling monumental adalah kisah atau sejarah perintah penyembelian dari Allah Subhanahu wa taala dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang para ulama sendiri berselisih tentang siapa anak Ibrahim yang akan disembelih itu. Ada yang berkata yang akan disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam, Ini anak dari perkawinan Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sarah. Tapi sebagian ulama-ulama yang lain yang bahwa anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih itu tidak ada lain kecuali Ismail yang merupakan anak kelahiran dari perkawinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Tapi siapapun itu, apakah Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak yang akan disembelih, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa Nabi Ismail dengan Nabi Safiyah yang disuruh oleh Allah melalui perintahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru kemudian waktu yang segera diturunkan kepada Nabi Ibrahim ketika Ibrahim budak membeli anak itu adalah diganti dengan hewan yang disebut dengan hewan orang lain terluka karena tidak boleh ada jiwa yang terluka sebab kita mencari ketakwaan kepada Allah itu sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpidato di Bukit Arafah Rasulullah menyampaikan sebuah inna dima'akum wa ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendeklarasikan tentang pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penjelasan ini bisa disandarkan kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran. "Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, aku sangat menghormati Bukan hanya sekedar menghormati manusia yang lain, menghormati dirinya sendiri. Itu sebabnya di dalam syariat Islam dilarang bagi umat Islam untuk melakukan bunuh diri. Sebuah ayat di dalam Al-Quran menyatakan, وَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ Bahkan pemaksaan pun tidak boleh dilakukan. Karena Allah menyatakan, Lasta alaihim bimusaitir. Sungguhnya engkau Muhammad dihadirkan sebagai nabi ke bumi ini bukanlah untuk memaksa orang lain, tapi fungsi dan tugas dari engkau adalah wa anta mudakkir. Engkau adalah yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, jika anak merupakan simbol kecintaan seorang bapak kepada anak, tidak ada yang lebih dicintai oleh orang tua selain anaknya. Itu berarti ketika ada perintah untuk menyembelih sang anak secara simbolik berarti perintah kepada kita untuk mengalahkan egoisme kita, egoisme primordial egoisme berdasarkan kesungguhan itu semuanya dihancurkan untuk kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa banyak korupsi-korupsi dan egoisme itu terjadi karena sebagai wujud kecintaan seorang ayah kepada anaknya di mana-mana di kantor-kantor seorang mobil baru, membelikan rumah baru, membelikan tanah-tanah di mana-mana, maka segala kepentingan yang bersifat subjektif ini harus dikalahkan untuk menegakkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an menyatakan, "In kana wa untuk mencintai Allah dan Rasulnya tidak ada lain. Karena jika manusia berfokus untuk mencintai keluarga, mencintai anak-anaknya, mencintai keluarga terdekatnya, hanya mencintai bisnisnya, melebihi dari proporsi yang telah ditetapkan, maka yang akan terjadi di permukaan bumi ini tidak ada lain kecuali riba yang kuat akan melahap yang lemah Yang punya modal besar akan menghancurkan yang punya modal kecil. Itu sebabnya betapa Indonesia masih tetap di dalam kelompok negara-negara terbelakang. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, pengangguran terjadi di mana-mana. Lebih dari 8 juta warga negara Indonesia masih buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena itu, mestinya itu umat Islam menyelenggarakan Idul Kurban atau Idul Adha itu merupakan seruan kepada semuanya untuk membangun solidaritas sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia untuk membantu mereka yang apa yang tidak berpunya.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 مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم أرنا الحق